Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat dan berbagai nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya sehingga kita masih tetap mendekatkan diri kepadanya, masih mampu untuk beramal soleh, beribadah kepadanya. Dan yang kedua, kita bersyukur dialamatkan kepada seluruh kaum muslimin yang telah memberikan bantuan dan partisipasi untuk tegaknya dakwah sunnah dakwah salafiyah dakwah Islam itu dengan membantu berjalannya radio roja demikian juga dengan berdirinya masjid yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pada setiap di antara kita yang telah mengulurkan tangannya untuk tegaknya syariat Islam, tegaknya dakwah yang mulia ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di dalam acara daurah ilmiah dua hari saya diamanahkan untuk membahas secara global ternyata tidak dibahas secara tafsil karena waktu yang kita miliki adalah sebentar diamanahi untuk membahas sebuah risalah sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala dengan judul Situ Durarin min Usuli Ahlil Athari diterjemahkan di mana buku yang ada di tangan para hadirin diterjemahkan oleh Al Ustad Mubarak Bamu Alim hafizahullah taala dengan terjemahan bahasa Indonesia filar utama dakwah salafiyah kaum muslimin yang hadir di tempat yang mulia ini dan seluruh kaum muslimin pendengar roja kita akan mencoba untuk menjelaskan secara global dari buku yang mulia ini di mana buku yang mulia ini menjelaskan tentang enam pokok atau enam landasan, enam mutiara yang merupakan pokok dakwah ahlul asar dakwah ahli sunnah dakwah salafus saleh Sebelum saya menyampaikan tentang beberapa isi yang ada dalam buku yang mulia ini, mudah-mudahan bahwa judul ini bahwa pembahasan yang mulia ini menjadi satu jawaban terhadap penilaian sebagian manusia ataupun jawaban terhadap penilaian sebagian kaum muslimin terhadap dakwah salafiyah. Sebab pandangan manusia dan pandangan sebagian kaum muslimin terhadap dakwah salafiyah adalah berbeda-beda. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba untuk menjelaskan secara global seperti apakah pokok-pokok dakwah salafiyah. Sebab kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat bahwa kaum muslimin memandang dakwah salafiyah ini dengan sudut pandang yang berbeda tergantung berita apa atau tergantung berita yang sampai kepada mereka ataupun tergantung kepada sesuatu yang didapatkan oleh mereka. Barangkali gambarannya adalah seperti kita mengumpulkan orang yang buta dan dihadapkan kepada seekor gajah. Di mana setiap di antara yang buta ini ditanyakan tentang bagaimana gajah itu. Tetapi orang yang buta tidak bisa memandang gajah dari seluruh sisi. Tetapi orang yang buta tergantung pemandangannya dari perabaannya apa yang dirabaknya apa yang disentuhnya maka ketika orang yang buta ini merabak gajah itu berbeda yang dirabaknya, maka mereka pun berbeda pandangan tentang apakah itu gajah. Sebagian di antara mereka yang buta ini disuruh memegang perutnya. Maka ketika ditanya seperti apakah gajah menurutmu? Maka orang itu mengatakan dengan bahasa Cilengsi, katanya bahasa Bogor, seperti kulung beduk. Tahu nggak kulung beduk? Ya itu apa? E, tempat beduk. Oh seperti itu. Ataupun seperti tempat minyak menyendrum. Ya. Sebagian orang dia disuruh untuk memegang telinganya. Lalu dia ditanya, "Seperti apakah gajah?" Maka kata orang Cilengsi juga menjawab, "Seperti hihid, Tahu enggak hihid. Tempat untuk mengipas nasi atau alat untuk mengipas apa? Nasi. Sebab dia memegang oh seperti itu seperti daun pemainnya talas atau apa tergantung dia akan mengungkapkannya yang satu disuruh memegang ekornya maka dia mengatakan seperti apakah gajah oh gajah seperti pecut dia mengatakan bahwa gajah adalah seperti pecut sebagian orang ditanya dan dia ditanya atau dia dipegangkan kepada kakinya, kepada pahanya. Seperti apakah gajah itu? Oh, gajah seperti batang pohon. Sebab dia memegang pahanya yang besar. Dan berbeda-beda pandangan. Kenapa? Sebab dia melihat ataupun memandang gajah sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia raba dan dia tidak melihat secara utuh apa itu gajah. Maka demikian juga sebagian kaum muslimin hari ini melihat dakwah salafiyah. Mengikat hakikat dakwah salafiyah dan memandang tentang hakikat dakwah salafiyah. Seperti apakah dakwah salafiyah? Apakah pokok-pokok dakwah salafiyah? Dan lebih jauhnya bagi orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini bagi orang-orang yang menisbatkan kepada sunnah dan dakwah salafiyah sebenarnya kita pun harus seperti apa ketika kita mengklaim bahwa kita adalah seorang sunni, seorang salafi. Kita mengetahui bahwa kita tidak hanya pengakuan, tidak hanya pengklaiman, tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita klaim harus sesuai dengan sifat-sifat karakter pada satu sifat yang kita bernisbat kepadanya, yang kita berintisab kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala menulis kitab yang berjudul Situ Doror min Usulil Ahli Asar di mana kitab ini merupakan kitab yang disusun dan dipisahkan dari kitab yang berjudul Madarikun Nawar. Di mana beliau menyebutkan enam pilar atau enam pokok dakwah salafiyah tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ketika para ulama menyebutkan enam atau sebagiannya mungkin menyebutkan tujuh atau sebagiannya menyebutkan delapan atau mungkin sebagian ulama menyebutkan lima maka jangan dipahami jangan diambil kesimpulan bahwa pokok dakwah salafiyah hanya enam. Sebab para ulama ketika mereka menyebutkan tentang satu masalah ini sebagai pokok, ini sebagai usul, ya. maka tidak menunjukkan bahwa hanya enam kecuali kalau ada dalilnya dari Quran ataupun Sunnah seperti arkanul iman, arkanul Islam. Ini jelas. Tetapi ketika para ulama mengatakan enam pokok, maka jangan dipahami bahwa usul dakwah salafiyah hanya enam. Tetapi para ulama terkadang mereka memandang bahwa enam pokok adalah merupakan aslul usul. Artinya pokok di antara pokoknya. Seperti Syaikhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan Nawakidul Islami asyaratun yang membatalkan Islam adalah sepuluh. Tetapi sesungguhnya kalau kita mentafsil, merinci, apakah pembatal iman atau Islam hanya sepuluh? Maka itu bukan hanya sepuluh. Tetapi ditinjau dari semua itu bahwa kalau kita melihat tentang nawakidul iman dari sekian banyak tentang nawakidul iman perkara-perkara yang membatalkan iman atau membatalkan Islam, maka akan kembali kepada poin yang sepuluh. Maka ketika kita melihat seperti itu, umpaman dalam eh, salat tadi, yaitu apa? Pembatal Islam ada sepuluh. Maka bobitnya bahwa ketika kita menghukumi apakah si fulan kafir atau tidak, apakah perbuatan ini kafir ataupun tidak, maka bukan sebatas kita melihat nawakidul Islam yang sepuluh. Tetapi bagi kaum muslimin, bagi tolabul ilmi adalah melihat dalil. Apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya dianggap kafir, maka kita kafirkan. Tidak terbatas dengan pembahasan sepuluh. Sebab kalau kita tafsir, kalau kita perinci, yang membatalkan Islam bukan hanya sepuluh. Tetapi yang sepuluh ini yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ilmu Taimiyah bisa dikatakan apa? Bahwa yang lainnya adalah kembali kepada poin yang sepuluh. Maka demikian juga ketika kita sekarang membahas tentang pokok dakwah salafiyah. Pokok-pokok dakwah salafiyah asy Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi menyebutkan enam. Nanti antum dalam kitab yang lain kok didapatkan dua belas, ataupun didapatkan sepuluh, atau didapatkan dua puluh. Maka jangan menjadi satu artinya kita menganggap bahwa yang lebih dari enam wah ini salah atau yang mengatakan 10 ini apa? Salah. Sebab pokok dakwah salafiyah 6. Ketika antum mendapatkan 5 ataupun mendapatkan 10, mendapatkan apa? 20. Tetapi seorang alim mujtahid maka dia melihat ya barangkali eh, Syekh Fidhullah taala memandang bahwa yang enam ini bisa dikatakan apa? Aslul usul, artinya pokok di antara pokoknya. Di mana pokok yang lain bisa kembali kepada poin yang enam ini. Ini ditinjau dari segi apa? E, jumlah. Ketika kita mengatakan usul dakwah, usul manhaj, kemudian kita mengatakan hal-hal yang seperti ini, maka nanti kalau kita mendapatkan bahwa jumlahnya lebih dari ini, maka bukan menjadi satu perkara yang menganggap kita itu menyimpang atau kita menganggap itu adalah sebuah apa? kesalahan karena tadi telah disampaikan bahwa jumlah ya mengatakan enam atau tujuh itu apa? bukan satu hal bahwasanya itu adalah apa? sifatnya istihadiah Sifatnya adalah istihadi. Ya, seperti kita juga melihat umpamanya Syahul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada kitab yang berjudul Qawaidul Arba' Tauhid, empat kaidah di dalam tauhid. Kemudian apa? Usul sitah fiddin. Enam pokok landasan di dalam agama. Maka ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang poin-poin yang semacam itu. Hadirin ihwati iman para tolabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan masuk kepada buku ini. Ya. Buku ini berjudul Situ Durar. Artinya zuron itu jama dari durun. Artinya ini asalnya adalah mutiara. Jadi enam mutiara yang merupakan pokok di antara pokok ahlul asar dimaksud dengan ahlul asar adalah di sini ahlus sunnah al firqatu najiyah as-salafus saleh. enam pokok yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik maka ini berasal dari kitab yang berjudul Madarikun Nador Fis Siyasah Baina Tatbikati Syariah Wal Infialati Hamasiyah yaitu tentang apa e, diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan dalam bahasa Indonesianya apa itu tentang siasah pandangan tajam tentang apa Biasa itu. Di mana mukadimah kitab madari kunador itu isinya adalah enam landasan ini. Kemudian Syekh Hafizahullah taala diminta oleh para tolebatul ilmi untuk memisahkan tentang enam landasan ini pada sebuah kitab lalu beliau memisahkannya. Hadirin waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال الشيخ حفظه الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله الأصل الثاني الطريق واحد الأصل الثالث طريق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الأصل الرابع la yusaddu bil ilmi al aslul khamisu ar-radu 'alal mukhalifi minal amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar al aslu sadisu at-tasfiyatu wa tarbiyah ini enam landasan yang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Al-aslu awal pokok yang pertama atau pilar yang pertama yang merupakan pokok dakwah salafiyah dakwah ahli sunnah yaitu ikhlasuddini lillah yaitu mengikhlaskan agama bagi Allah atau ikhlasul amali lillah atau ikhlasul ibadati lillah di mana para ulama berbeda-beda mentakbirkannya. Ya. Landasan yang pertama atau pokok yang pertama atau pilar yang pertama adalah mengikhlaskan agama kepada Allah atau bisa juga ditakbirkan ikhlasul amali lillah mengikhlaskan amal kepada Allah atau para ulama juga mentakbirkan ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi para ulama di dalam menyebutkan pokok yang pertama dengan beberapa takbir. Takbir yang pertama dengan menyebutkan ikhlasul lillah, mengikhlaskan agama bagi Allah. Dan ini bersumber kepada firman Allah Ta'ala Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Wa'budillaha mukhlishalahuddin. Ini ayat yang menunjukkan bahwa dengan kalimat din mengikhlaskan agama. Dan di antara makna din adalah bimana ta'ah, ay ikhlasu ta'ati lillah. Mengikhlaskan taat kepada Allah. Adapun takbir dengan ikhlasul ibadatilillah maka jelas dengan beberapa ayat seperti wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa qaulihi ta'ala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Adapun kalau kita mentabirkan ikhlasul amali lillah karena salah satu makna ad-din lebih makna amal. Walidzalika qala al-ulama fi tafsiri qaulihi ta'ala Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Qala ay bil ilmin nafi wal amali salih. Ay bil ilmin nafi wal amali salih. Ketika para ulama menafsirkan Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda huwa al ilmu nafi wa dinul haq wal amalu soleh. Karena para ulama telah mentafsirkan yaitu ayat yang berbunyi dialah Allah taala yang mengutus rasul bil huda ay bil ilmi nafi yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq qalu ay bil amali soleh dan yang dimaksud ad-dinul haq yaitu amal soleh. Pokok yang pertama ini atau pilar yang pertama ini yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka dimaksudkan dalam poin yang pertama ini dimaksudkan dalam pembahasan yang pertama ini poin-poin berikut ini. Poin yang pertama, maka dai yang mana saja atau kita katakan ustadz yang mana saja yang mereka bermaksud menyeru orang kepada Islam yang mereka bermaksud untuk menyeru manusia kepada Allah Ta'ala walam yubayyin hadal asla wala yu'alliman nas bihadal asli bahwa fil haqiqati lam yad'u ilal islam maka dalam poin yang pertama ini dai yang mana saja atau ustadz yang mana saja dalam bahasa kita yang dia bermaksud menyeru orang kepada Islam. Tidak menjelaskan poin ini dan tidak mengajar manusia dengan kalimatul ikhlas tidak mengajarkan manusia tauhid dan tidak mengajarkan manusia dengan makna la ilaha illallah maka sesungguhnya dia tidak menyeru kepada Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab pokok Islam dan apa-apa yang diajarkan oleh para rasul. Maka kalimat yang satu ini yaitu kalimat tauhid. Waqad qala Allah Ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah. Ay ala millati wahidah. Ala millati tauhid. Ay ala kalimati la ilaha illallah. Sebab Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa umat ini berada dalam umat yang satu. Yang dimaksud berada dalam agama yang satu. Berada di atas kalimat yang satu. Itu dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu mereka menyimpang. Lalu mereka tergelincir dari kalimat ini dengan munculnya kesyirikan. Qala Allah Ta'ala wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun Fadinullahi ta'ala wahid Wahuwa dinu tawahid Maka agama Allah adalah satu Itu agama tawahid dan Allah telah mengkisahkan tentang Ibrahim alaihissalam ketika mewasiatkan kepada anaknya. Demikian juga Yakub kepada anaknya. Wa qala Allah Ta'ala, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut?" Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini ketika Allah telah bertanya kepada kita, tidaklah kamu memperhatikan ketika sakratul maut telah datang kepada Yakub Lalu beliau berkata kepada anak dan cucunya, "Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal?" Maka anak-anaknya mengatakan, "Aku akan menyembah Tuhanmu, sembahanmu, dan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka bagi kaum muslimin ketika ada orang berbicara Islam dan ketika ada orang mendakwahkan Islam lalu dia tidak membahas poin ini lalu dia melalaikan poin ini dan tidak mengajarkan poin yang pertama ini maka sesungguhnya dia tidak menyeru kepada hakikat Islam tidak menyeru kepada hakikat iman, tidak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan landasan yang sangat besar yang seorang muslim akan mengetahui mana dakwah hak, mana dakwah yang batil. Yang kedua, dalam pokok ini bisa kita menyimpulkan bahwa dakwah yang mana saja yang tidak berpijak kepada tauhid yang tidak diawali dengan penjelasan tauhid yang tidak membahas poin ini dan menancapkan pondasi ini pada hati kaum muslimin fahiya da'watun munharifah Fahiyah da'watun batilah. Wa kullu da'wah tahallab an hadal asl. Fahiyah tuhalipu ma kana alaihi al-anbiya wa rusul. Setiap dakwah yang tidak dibangun di atas landasan ini maka dipastikan bahwasanya dakwah itu dakwah yang menyimpang. Dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah yang tidak dilandasi dengan tauhid. Dakwah yang tidak menjelaskan tauhid dan lawannya itu syirik, maka dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah itu adalah dakwah yang menyimpang yaitu dakwah yang menyelisih apa yang telah ditempuh oleh para nabi, dakwah yang telah ditempuh oleh para rasul dan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Lian Allah taala yaqul walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Wa qala Allah Ta'ala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa para rasul, bahwa para nabi mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Nuh alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Yusuf alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh para nabi mereka memulai dakwahnya adalah dengan dakwah tauhid. Maka dalam kaidah yang pertama ini seorang tolebul ilmi, seorang muslim bisa melihat apabila melihat sekelompok orang berdakwah ataupun melihat orang yang menamakan dakwah Islam tetapi tidak menjelaskan dan tidak mengajarkan dan tidak memulai dengan tauhid dan tidak menjadikan pokoknya kalimat tauhid maka ini dipastikan dakwah yang menyimpang dakwah yang batil sebagaimana tadi telah dijelaskan di dalam banyak ayat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga dari usul yang pertama ini. Para ulama mengatakan Al-Islam wal iman kasyajarah. Al-iman wal Islam kalbina atau kalbunyan. Para ulama telah menjelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa iman Islam adalah bagikan sebuah pohon. Iman atau Islam adalah bagaikan sebuah bangunan. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Ibrahim telah dikatakan tentang hakikat iman Islam yaitu kasyajaratin toyibah bagaikan pohon yang bagus yang rindang Maka dimaksudkan di dalam hal ini bahwa ketika kita memahami tentang Islam ini dan tentang hakikat iman yang dikatakan oleh para ulama al-imanu qaulun wa amalun Atau ba'duhum al iman qaulun amalun wa niyatun. Di mana iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha Kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al iman ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Tsumma dzakara qawluhu ta'ala Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinal birra Man amana billahi ila akhir ayat. Di mana iman digambarkan oleh seluruh Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya adalah ibarah an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Di mana iman adalah gambaran dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah taala. Dan pokok iman ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dan landasan iman ini adalah la ilaha illallah. Landasan iman ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan dalam pembahasan yang ketiga ini ada dua sisi yang harus kita bahas. Kenapa ahli sunnah Membahas pokok yang pertama menjadi landasan yang sangat utama. Bahkan dikatakan ini adalah merupakan pokok pokoknya. Kita lihat dua sisi dalam pembahasan poin yang ketiga ini. Kalimat la ilaha illallah digambarkan oleh Allah Ta'ala bagaikan pangkal dari sebuah pohon yang mana pada pohon itu memiliki daun yang rindang, kemudian memiliki cabang yang banyak, cabang yang menjulang tinggi dan memiliki buah yang lebat. Fahadhihi ibaratul iman. Maka ini adalah gambaran iman. Maka dalam poin yang pertama ini bahwa iman yang hakiki iman yang benar adalah yang dibangun dari kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan sebuah motivator. Keikhlasan yang ada di dalam hati, keimanan yang ada dalam hati adalah merupakan motivator. Dia adalah merupakan motivasi terhadap seluruh pergerakan anggota badan kita. Sebab orang yang memiliki landasan iman, maka seluruh anggota badannya dia akan memiliki pengaruh dari keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebab dikatakan al-iman di mana iman yang ada dalam hati ini mesti menjadikan apa? Husnul intihai fil lisan. Di mana keimanan ini akan memberikan satu dorongan dan menjadikan sebab baiknya lisan seseorang. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka berkatalah dengan perkataan yang benar atau diam. Fal mu'minul kamil fal muwahhidul kamil maka orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna dan dia memiliki iman yang sempurna, maka dia tidak akan berkata kecuali dengan kalimat yang benar, kecuali dengan kalimat yang jujur, kecuali dengan kalimatul haq. Fala yataharrak lisanuhu illa bi kalimatil haq. Wala yataharraku syafatahu illa bi kalimatil haq. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar, yang dilandasi dengan tauhid, Lang yang dilandasi dengan keimanan yang benar, maka lidahnya tidak akan berbicara kecuali kalimat yang hak. Wahadal iman aidon yantahi ilal ainain. Maka demikian juga bahwa orang yang iman yang benar akan sampai kepada kedua matanya. Di mana matanya adalah mewarisi keimanan yang ada di dalam hatinya di mana kedua matanya tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Di mana matanya senantiasa terbuka kepada setiap kebaikan. Mudah kepada setiap kebaikan. Di mana keimanan yang benar akan sampai kepada kedua telinganya. Akan sampai ke dua tangannya. Akan sampai kepada dua kakinya. Akan sampai kepada perutnya ini adalah gambaran iman. Oleh sebab itu, orang yang berbicara tentang masalah pemberantasan kedoliman, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak akan bisa kita menciptakan dan mengarahkan kaum muslimin kepada hakikat keadilan sehingga tegak pada kaum muslimin adalah tauhid. Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Anna jima'al hasanatil adlu wa jima'as al-zulmu." Dia mengatakan, sesungguhnya pokok kebaikan adalah keadilan dan sesungguhnya pokok keburukan adalah kezaliman. Dan beliau mengatakan pokok keadilan tauhid dan pokok kedoliman adalah syirik. Maka seorang mukmin tidak akan mampu menghilangkan kedoliman dari lidahnya, tidak akan mampu menghilangkan kedoliman dari matanya, kedoliman dari kedua telinganya, kedoliman dari kedua tangannya, kedoliman dari kedua kakinya, kedoliman yang berkaitan dengan perutnya sebelum dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Al-khudu'u lillah, al-istislamu lillah sebelum dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan pengharaman khomer. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan pengharaman zina. Dan sebelum Allah Ta'ala mengharamkan pengharaman bagi pengharaman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dulu tauhid, mengajarkan hakikat iman, mengajarkan hakikat manusia diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, istislam kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan poin yang pertama ini. Sisi yang kedua yang harus kita paham dalam poin ini. Jika kita melihat dan memandang bahwasanya Islam adalah amal, iman adalah amal, Islam adalah kebaikan, Islam adalah khair, maka wajib dipahami Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan Barang siapa yang mengajak manusia kepada perkara-perkara kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka ingat dalam poin ini, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, tetapi dia tidak mengajarkan tauhid, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa yang bertentangan dengan tauhid yaitu syirik, maka sesungguhnya dia adalah mengajarkan kebaikan tetapi dia tidak menjelaskan tentang sebab kebaikan itu akan diterima. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kebaikan yang dianggap oleh Islam itu banyak dilakukan hatta oleh orang-orang kufar Quraisy. dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, bahkan dilakukan oleh sebagian orang kafir. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang didakwahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melakukan berbagai kebaikan. Tidaklah kita paham dan mengetahui bahwa senyala tak? Sejarah membuktikan dia adalah seseorang yang suka menyediakan makanan untuk orang haji. Bukankah ini adalah sebuah kebaikan? Bukankah orang-orang kufar Quraisy mereka juga bisa memerdekakan cahaya, memerdekakan hamba? Itkurokobah, mereka biasa memerdekakan hamba. Bukankah orang-orang kufar Quraisy juga memiliki sifat silaturahim? Mereka menjaga keturunan dan silaturahim. Bukankah kita mengetahui bangsa Arab memiliki sifat al-karam wal jawad? Mereka memiliki sifat dermawan. Bahkan kita mengetahui bahwa orang-orang kufar Quraisy Yahudun wa yasumun wa yusallun Bahkan orang-orang kupar Quraisy mereka adalah biasa menunaikan haji, mereka bertawaf di Baitullah. Mereka menunaikan saun Mereka ta'abud. Tetapi apa yang menyebabkan Nabi saw memerangi mereka? Hanya satu landasan yang menyebabkan mereka diperangi oleh Nabi saw disebabkan mereka tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah taala. Oleh sebab itu, seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hakim ibnu Hizam, radhiyallahu taala anhu. Dia datang dan mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya melakukan birul walidain. Dulu aku suka membantu orang. Dulu aku memerdekakan hamba. Lalu dia mengatakan apakah kebaikan yang dulu setelah aku masuk Islam akan ditulis? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslam ta'ala ma aslabta. Dalam hadis ini memberikan dua faidah yang sangat agung. Ketika Hikam Al-Hakam Ibnu Hasim bertanya kepada Nabi Aku dulu melakukan banyak kebaikan. Apakah setelah aku masuk Islam akan ditulis kebaikan itu? Aslamta alama aslapta. Maka Nabi SAW menjawab bahwa seluruh kebaikan yang kamu kerjakan dulu setelah kamu masuk Islam maka akan dihitung. Tetapi apa-apa yang kamu lakukan dari berbagai bentuk keburukan dulu, maka terhapus dengan Islam. Maka sini memberikan dua faidah. Faidah yang pertama, bahwa kebaikan yang dulu itu tidak diterima kecuali setelah ada kalimat Islam. Menunjukkan hal ini, setiap kebaikan yang tidak di atas tauhid yang tidak dibangun di atas tauhid, maka ini adalah habaan mansuro. Ini adalah bagikan debu-debu yang mengepul. Jadi artinya apa? Kalau seorang dai sekarang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan sholat, mengajarkan saum, mengajarkan jihad, mengajarkan menunaikan haji, tapi tidak diajarkan tauhid. Tapi tidak dibersihkan kaum muslimin dari kesyirikan, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan yang dia perbuat itu adalah bagikan debu-debu yang mengepul tidak akan diterima di sisi Allah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku memerangi manusia agar mereka mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah taala. Maka ini waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang sangat agung. Faedah yang kedua dalam hadis ini, maka ini menunjukkan siatu rahmatullahi wa fadlihi. Di sini menunjukkan keluasan rahmat Allah dan karunia-Nya. Sebab Allah taala menerima kebaikan setelah masuk Islam yang dilakukan ketika di zaman kekafiran dan Allah taala menghapus dengan Islam ini setiap keburukan maka ini adalah merupakan karunia dan keluasan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. maka dengan tiga sebab ini, yang merupakan sebab yang pokok bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, menjadikan dakwah yang pertama atau melandaskan dakwahnya adalah kepada tauhid Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa qail. Bagaimana kalau ada orang bertanya? Kenapa kita sibuk dengan dakwah tauhid? Bukankah bangsa Indonesia 95% adalah muslim? Bukankah kita mendapatkan negara-negara Islam di dunia ini? Maka kita akan jelaskan terhadap iskal ini. Terhadap subhat atau pertanyaan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bertanya dengan pertanyaan ini kecuali karena ketidaktahuan kepada kenyataan yang ada. Kenyataan yang pertama bahwa penduduk dunia orang mengatakan hari ini adalah 6 miliar. Lima miliarnya adalah orang kafir dan satu miliarnya adalah orang muslim. Maka berarti dakwah tauhid bagi kaum muslimin di dalam memerangi manusia di muka bumi ini yang mereka kafir dan musyrik adalah satu berbanding lima. Maka di sini menunjukkan bahwa dakwah tauhid tetap merupakan dakwah yang pokok dan utama dalam mendakwahi manusia di muka bumi ini. Yang kedua, bahwa kita menjawab dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ataupun yang berKTP Islam, maka sesungguhnya kita mendapatkan bahwa sebagian mereka belum paham tentang makna la ilaha illallah. Sebab para ulama telah mengatakan manusia kepada kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Jadi manusia terhadap kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Kelompok yang pertama yang mengingkari lafadznya dan mengingkari dengan hatinya. Mengingkari untuk melapadkannya, mengingkari dalam hatinya. Maka mereka adalah orang kafir yang bohir, mereka adalah kekal di neraka. Kelompok yang kedua adalah orang yang menerima dalam lisannya, tetapi mereka tidak menerima dalam hatinya maka mereka adalah orang-orang munafik. Bahum bidarkil asfali minan nar, maka mereka berada dalam jurang neraka. Kelompok yang ketiga man takalama bihadhil kalimah walam ya'rif bimanaha walam ya'mal bimuqtadaha bal qad amila bima yunaqidu hadhil kalimah. Kelompok yang ketiga bahwa kita menyaksikan dari orang-orang dengan kalimat ini ada orang yang mengucapkan kalimat ini tetapi ia tidak paham maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Dan dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Bahkan sebagian orang yang mengucapkan kalimat ini maka dia mengamalkan yang bertentangan dengan makna kalimat ini. Bagaimana kedudukan orang ini? Ingat kedudukan orang ini bahwa para ulama mengatakan seandainya dia mengatakan dengan seribu kalimat dengan seribu kali mengucapkan kalimat ini palam yanfa lahu maka tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengatakannya Ketika orang tidak paham kepada maknanya, ketika orang tidak menunaikan konsekuensinya, di mana konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah mesti digabungkan dua perkara. Ikhlas ubudiyati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat hanya untuk Allah, saum hanya kepada Allah, Haji hanya kepada Allah, berdoa, beristighosah, bertawakal, bernadar, menyembelih hanya kepada Allah Ta'ala. Dan konsekuensi yang kedua, yaitu apa? Bahwa kita wajib mengingkari, wajib mengkupuri, wajib berlepas diri, wajib membenci kepada setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Itu kalau Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil maka orang yang mengatakan kalimat ini tetapi tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, tidak mengingkari togut, tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka tidak bermanfaat kalimat ini. Wajib berkumpul dua perkara dan ini wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan kepada Yumul Lahir. Lalu dia adalah apa? Mencintai berloyalitas kepada orang-orang yang mereka membantah Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Maka mesti barok. Baru iman kita diakui. Ini konsekuensinya. Kita dapatkan pada malam Ashura umpamanya. Orang-orang mereka menendangkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi setelah itu mereka memberikan sesajen untuk Nyi Kidul. Sebagian di antara mereka menendangkan kalimat ini lalu setelah itu mereka bertabaruk dengan keris. Bertabaruk dengan penghuni gunung. Bahkan lebih naasnya pada malam asura sebagian kaum muslimin mereka tabaruk dengan barongsai. Nah, ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin ikhwatu iman rahimakumullah. Usul yang pertama